Bismillah. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. min sururi anfusina min sayyi'ati a'malina. May yahdihillah Wa may yudlil fala ashhadu an la wahdahu la syarika Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ba'da Zuhur hari Kamis 25 Februari 2021 bertepatan dengan 12 Rajab 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian kita di Ma'had Muqbil Al-Wadiyani di Darmas Raya Sumatera Barat dalam pembahasan kita Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkami Siyami Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada kajian nomor 57. Kita masuk kepada bab yang terakhir atau masalah yang terakhir dari bab yang ketujuh tentang sifat puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pasal sahur. Maka masalah yang terakhir di masalah sahur adalah atau sahur, keutamaan dari memakan sahur dan melaksanakan sahur. Maka sebelum itu dipersilakan kepada kita untuk mentasmi almatan Allah itu. Bismillah. Salam alaikum. Di kitabihi Al-Akhbar As-Sahihah di ahkami siyami Ramadan al-mas'alatu as-saminatu fadilatu sahur. Berkata penulis di kitabnya kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang fikih puasa Ramadan. Masalah yang ke-8 keutamaan sahur. Maka ini adalah masalah yang terakhir di dalam pasal permasalahan sahur. Ada makna al-fadilah, fadilah sahur, makna al-fadilah, al-fadl ayat hilakun nafs, wa nafisa. Mana fadilah ataupun keutamaan adalah lawannya dari kekurangan. Nafs wa Maka ini makna dari makna keutamaan. Dan terbelah telah terdahulu di pembahasan Fadra Ilusian di bab-bab yang lampau. Kemudian penulis beristidlal di dalam keutamaan keutamaan dari sahur dengan hadis-hadis yang akan kita sebutkan. Maka fadilatul ula, al-fadilatul ula, keutamaan yang pertama at-tafriq baina ibadatina al kufar dan beristimbang penulis dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr ibn Al-As bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faslun ma baina siyamina, faslun ma baina siyamina, wa siyami ahli kitab atlatus sahur." Bahwa penjeda peribayatan dari kaum muslimin puasanya itu dengan puasanya ahli kitab al-Yahud wa Nasara adalah dengan makan sahur. Dari makan bersalah sana. Atau asok, asok. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Amr bin Al-As ya syahid bahwa terjeda antara peribadatan muslimin dengan peribadatan orang-orang musyrik baik dari kelompok al-Yahud dan Nasara dan Majus itu adalah dengan terjadaknya makan sahur. Maka kelompok-kelompok yang lain dari selain kaum muslimin mereka membuat peribadatan peribadatan puasa dan ini seperti ucapan Allah Jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu apa kutiba musyam sama kutiba alal ladina min qablikum Syahidnya adalah sama kutiba alal ladina min qablikum. orang-orang terdahulu, Yahud dan Nasara dan kelompok yang lainnya, maka mereka melaksanakan puasa. Namun mereka tidak melaksanakan sahur. Maka permasalahan penjedaan dan pembedaan peribadatan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir adalah amrun maksud lisyare. Perkara yang diinginkan di dalam syariat Islam. Maka juga kita kudus banyak sekali di dalam hadis-hadis yang mana Allah dan Rasul yang menginginkan peribadatan kaum muslimin itu menyelisihi dari peribadatan orang-orang kufar. Meskipun ainnya dan zatnya sama. Seperti di dalam permasalahan puasa. Ainnya puasa itu sama. Namun ada beberapa perbedaan dari permasalahan kuasa menahan makan dan minum itu dengan beberapa perbedaan. Di antaranya, kaum muslimin melaksanakan sahur. Adapun mereka tidak melaksanakan sahur. Maka di hadis Amr bin al-As diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklakat sahur." Pembeda, pembeda antara puasanya kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah permasalahan makan sapi. Maka ini yang diinginkan di dalam syariat Islam. Dan begitu pun contoh lain tentang permasalahan ibadah puasa juga kita harus menyelisihi mereka dalam permasalahan di sana ada kelompok-kelompok selain kaum muslimin yang berkuasa, tetapi mereka mengakhirkan iftar. Mereka mengakhirkan berbuka. Sampai kapan berbuka mereka? Sampai timbul dan terbit bintang-bintang di langit. Lalu kapan terbitnya bintang-bintang di langit? Di saat setelah Zahabat Syafakul Ahmad setelah selesai dari Safat Al-Ahmar. Dan dah bersah dan dihadus Safat Al-Ahmar datangnya adalah di saat masuk salat isya dan selesainya salat maghrib. Jadi antum perhatikan di saat kita melaksanakan salat maghrib kemudian kita belajar sampai waktu isya maka dayung merah itu masih ada selesai dari salat maghrib kemudian terus kita melaksanakan pengajaran sampai waktu isya, mulailah zuhabu syakatil akmar. Hilang lembayung-lembayung merah di langit, terutama di Arab, diganti dengan hitam legam malam hari. Maka timbullah di situ bintang-bintang. Maka di saat kelompok al-Yahud wa Nasara mengakhirkan berbuka, kaum muslimin harus menyelisihinya dengan guru bisyams. Dengan keadaan masih terang benderang. Tetapi matahari bulatannya itu versus masuk kepada titik cakrawala di arah barat. Maka oleh itu di dalam hadis disebutkan perbedaan kita dengan mereka di hadis yang nanti akan kita bahas di antaranya hadis yang mutawakun alih dari Sahih Ibn Sa'ad dan hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan yang lainnya yang derajatnya Hasan dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "La tazalu ad-dinu Maka tidaklah agama Islam ini dalam keadaan jaya raya. Ma'ajalun asli fitrah. Selama kaum muslimin menyegerakan melaksanakan dan Yahud dan Nasara yuakhirun. Karena kelompok al-Yahud dan Nasara mereka mengakhirkan puasa. Maka di sini disebutkan bahwa la yazalu din Maka agama Islam akan tetap tampak jelas sis di muka bumi ini selama mereka melaksanakan sunnah di Islam dan tidak menyamai dan bertakutuh dengan orang Yahudi yang Nasara di saat mereka mengakhirkan berbuka puasa sampai kepada terbitnya bintang-bintang di langit. Ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Ibnu Abi Saibah serta Ahmad dan juga Imam Ibnu Huzaimah yang semua sanadnya bertumpu kepada Muhammad bin Bashar ada sana Abdul A'la ada sana Ali Ibnu Hasram al-Hasram ada sana Ali Ibnu Muhammad وحدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن محمد al-Muharibi maka mereka semuanya meriwayatkan dari Muhammad bin Amr dari Abi Salamah dari Abi Hurairah. Maka dari hadis adalah Muhammad bin Amr bin Alkomat yang mana dia itu sabuk maka di sini jelas bagaimana Nabi membedakan antara puasa orang-orang sebelum dari kaum muslimin dengan puasanya kaum muslimin berbeda. Di hadis Abi Hurairah dari segi apa? Berbuka. Maka mereka mengakhirkan sampai terbitnya bintang-bintang dan kaum muslimin sampai guru bisa. Itu dari segi berbuka. Dan dari segi sahur di hadis Amr bin As, Fasul mabaina siyamina wa siyami ahli kitab atlata sahur, perbedaan puasa antara kaum muslimin dengan orang-orang yang bukan kaum muslimin adalah permasalahan makan sahur. Maka ini dari keutamaan yang pertama. Dan telah disebutkan bahwa perbedaan peribadatan yang ainnya sama, makna ainnya seperti puasa itu sama puasa. Namun tata caranya dibedakan ini adalah penjeda yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Agar kita tidak masuk kepada peribadatan seperti mereka, masuk kepada tersebut. Hadis yang dikatakan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar, "Man tasabbah kaumin qaumin minhum." Barang siapa yang tasabbuh di dalam peribadatan seperti orang-orang kafir maka mereka dihukumi seperti mereka. Maka oleh sebab itu jika kita rujuk kepada peribadatan-peribadatan yang lain, maka Allah menginginkan adanya penjeda meskipun ainnya sama. Kita misalkan tadi puasa, ainnya sama, namun beda kaum muslimin di dalam sahur maka ada sahur. Adapun mereka mungkin tidak ada sahur. Yang kedua di saat berbuka kaum muslimin menyegerakan dengan guru bisa masih terlihat siang. Matahari tidak sampai masuk sehingga gelap. Berbeda dengan aliyah yahud wa Maka inilah perbedaan yang diinginkan di dalam syariat meskipun ainul ibadahnya sama. Contoh yang lain, the other example adalah ainnya yang sama adalah sholat. Maka kaum muslimin melaksanakan sholat dan kelompok Yahud dan Nasara pun mereka sholat di masjid-masjid mereka. Lalu Nabi menginginkan perbedaan di antara mereka. Apa? Di antaranya dari banyaknya perbedaan adalah menggunakan sholat, menggunakan sandal ataupun sepatu. Ini yang diinginkan oleh kaum muslimin seperti ucapan Nabi kita untuk membedakan dari kelompok al-Yahud dan Nasara. Maka seperti datang diriwayatkan oleh Syaddad Ibnu Aus. Yang mana hadis ini hadis yang sahih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Khaliful Yahuda." Dan diriwayat Khaliful Yahuda wa Nasara." Maka selisihilah orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara, fa innahum la yusalluna fi mi'alihim wa la Selisihilah salat orang Yahud dan orang Nasoro karena orang Yahudi dan orang Nasoro sholat di kanisah-kanisah di gereja ataupun di tempat-tempat peribadatan mereka tanpa menggunakan sandal. Maka kaum muslimin disebutkan di dalam hadis ini diperintahkan untuk menggunakan sandal menyelisihi orang-orang Yahud Nasoro. ada pun hadis ini dari Saddad bin Aus diriwayatkan oleh Imam Abi Daud At-Tabrani di Mu'jam al-Kabir dan juga Al-Bazzar di Musnadnya serta Ibn Hibban dengan lafaz Qaliful Yahud wan Nasara. Ada dari segi sanad bertumpu sanadnya kepada Marwan Ibnu Muawiyah an Hilal Ibnu an Ilal an Hilal Ibnu Maimun an Ya'la bin Shaddad Ibnu Aus dari bapaknya Shaddad Ibnu Aus. Maka sanad ini semua rijalnya thiqah kecuali Hilal ibnu Maimun bahwa Ar-Roman yang disebutkan oleh Abu Hatim yuk biqawi hadis itu. dia tidak begitu kuat namun dicatat hadisnya dan dia telah difikahkan oleh Ibnu Ma'in ya dia Ibnu Ma'in dan anak Anasai mengatakan laisa bihi ba's maka dari sini yang wajib dia adalah saduq hasanul hadis maka hadis ini hadis yang hasan. Maka Syekhkan ini adalah di di saat menghukumi hadis ini, hadis ini pun dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, dikatakan oleh Al-Hakim ada hadisun sahihul isnad, sahihul isnad dalam yukhrijah. Ya anhu az-Zahabi hadi, al-Iraqi in asana asal maka Syekh Mukbil pun menghasilkan hadis ini di kitabnya Masru'iyah As-Salah bin Ni'al halaman 16. Maka hadis ini hadis yang sahih. Dari sini menjadi pendalilan juga bahwa Allah menginginkan dan Rasulnya pembeda penjeda antara ibadah orang Yahudi dan Nasrani meskipun ainnya ibadah yang sama. Mahwa ainus salat. Ibadah salat. Sama-sama melaksanakan salat. Namun kaum muslimin diinginkan untuk menyelisihi salat itu dengan menggunakan sandal dan sepatu. Maka hidup karena sunnah ini ya ibadah Allah karena sunnah ini sudah banyak dibagikan dan kita sebagai ahlu sunnah lebih berhak untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Dan alhamdulillah di masjid ini tidak ada larangan. Masjid Mukbir Allah di ini tidak ada larangan bagi orang-orang yang menghidupkan sunnah silahkan menghidupkan sunnah sholat dengan sandal, silahkan menghidupkan sunnah dua rakaat sebelum maghrib, silahkan menghidupkan sunnah melaksanakan adzan awal, dan silahkan menghidupkan sunnah di saat hujan, melaksanakan ucapan solu fibuyutikum, ataupun ala solu firihalikum, dan sunnah-sunnah yang lain. Silahkan untuk dihidupkan. Adapun kebidahan maka tidak pantas untuk dihidupkan di sini sehingga kebid'ahan, sunut naik, sunut terus menerus tidak diterima di sini. Dan contoh yang lain dalam kehidupan kehidupan kita. Begitupun disyariatkan agar kita menyelisihi lifestyle, pola hidup, gaya hidup orang-orang Yahudi yang di dalam kehidupannya. Bagaimana lifestyle-nya? bahwa kaum muslimin ditunjukkan dan diperintahkan oleh Nabi untuk memanjangkan jenggot, tidak dipotong. Dan memotong kumis. Dan terjadi istilah pemahaman para ulama makna memotong kumis yang rajih kasus syawal maknanya memotong kumis yang melebihi dari mulut. Adapun sebagian pendapat seperti Imam Malik dan yang lainnya maknanya mencukur kumis. Yang rajin adalah fasus sawar, fas makna memendekkan, bukan halak. atau mencukur. Karena lapat-lapat hadis seperti itu. Apakah datang hadis-hadis yang banyak dari berbagai sahabat. Datang dari Abdullah bin Umar. Dan datang dari Abi Hurairah. Dan Ya, bagaimana selisih Selisihilah lifestyle gaya kehidupan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, Yahudi dan Nasara dan Majus dan yang lainnya. Bagaimana kehidupan mereka? wafiru liha wa ahdus Maka kehidupan lifestyle kaum muslimin memanjangkan jenggot-jenggot mereka. Jenggot tidak boleh dicukur. Tidak boleh dipotong seperti orang-orang sururiin, rojaiun, maka mereka merapikannya. Sehingga tidak ada yang panjang sebelah tetapi rata. Maka dari mana pengadilan ini? Karena Nabi mengatakan wafiru liha dan juga wafrul liha dan juga wafiru liha wafrul liha wa a'tul liha wa uful liha. Ini di dalam hadis-hadis yang banyak. Maknanya satu. Wa liha, uful liha, uful liha, dan wafir lihat, firul liha, di makna an yatrukuha awila. Meninggalkan sampai dia itu panjang. Dibiarkan begitu saja. Maka tidak ada dengan memotong, merapihkan, menjadi sama antara yang di pinggir dengan yang di bawah. Jadi sama. Misalnya seperti kita lihat para suruhin ataupun dari dai raja dan yang lainnya. Maka di sini yang diinginkan adalah dia itu ditinggalkan untuk panjang. Maka ini dari lifestyle kaum muslimin, kaum muslimin di hadis Ibn Umar dan di hadis Abi Hurairah juga juzu syawarib wa arsul liha. Maka makna arsul liha dimakna ditinggalkan panjang. Haliful majus untuk menyelisihi majusi. Maka di sini kami mengumpulkan hadis-hadis yang lawannya peribadatan lifestyle kaum musyrikin. Seperti Khaliful Yahud wa Nasara. Dan juga Khaliful Majus. Ada pun bila petang Pak Khaliful Yahud wa Nasara wa Khaliful Majus telah datang wa wafriha wa liha, wa liha ini tidak disulutkan karena lafaz-lafaznya tidak ada lafaz menyelisihi al-Yahud an Nasara. Maka di dalam penjelasan penjelasan yang kita berikan di sini di pasal yang pertama kita mengetahui bahwa hakikat dalam permasalahan peribadatan kaum muslimin itu intinya Allah menginginkan membedakan dengan ibadah orang-orang kufar. Meskipun ain ibadahnya sama seperti puasa, maka dibedakan oleh Allah dan Rasulnya dengan adanya sahur dan takjilul iftar. Berbuka di saat matahari tenggelam di ufuk barat. Meskipun masih keadaannya terlihat segala sesuatu, masih siang. Tidak seperti al-Yahud dan Nasara yang menunggu, yang menunggu sampai malam, sampai gelap pekat dan timbul bintang-bintang. Dan begitu pun dari adanya makan sahur dan takjil iftar itu ain yang diinginkan dibedakan dari ain ibadah yang sama dari puasa. Dan begitu pun dari Sadat Ibn Aus, ainul ibadah yang sama salat, namun kaum muslimin disunahkan melaksanakan sendal dan sepatu untuk menyelisihi mereka. Al-Yahud dan Nasr yang tidak melaksanakan sholat dengan sendal dan sepatu. Dan itu pun dari lifestyle kehidupan kita, di mana kaum muslimin alamatnya itu adalah mempunyai jenggot. Terutama mereka yang mempunyai hormon jenggot, maka dibiarkan jenggotnya panjang. Yang tidak mempunyai hormon, ya sadar saja. Kalau jenggot itu bisa dibeli, maka semua orang akan membeli jenggot. Kemudian di sini disebutkan agar kita memotong kumis dan memanjangkan jenggot ini juga dari contoh peribadatan yang diinginkan. Maka hadis Ibnu Umar adalah hadis yang mutafakun alaih dan hadis Abi Hurairah. Hadis yang berkesendirian Imam Muslim. Dan di sana banyak hadis-hadis yang lain yang berbicara tentang ini. Namun kita tinggalkan dikarenakan kita mengambil yang lapisnya Khaliful Yahud dan Nasara dan Khaliful Majus. Maka inilah dari keutamaan yang pertama. Sudah berapa menit? 32 menit. Dilanjutkan ataupun dicukupkan. Hmm? ada puasa tidak kelaparan. Gimana mau dilanjutkan? Keutamaan yang kedua atau sudah cukup? Hmm, lanjutkan sedikit. Al-Fadilah Asaniyah. Keutamaan yang Kedua, tulis. Tapi dinas. Sebab. Keutamaan yang kedua, susulul barakatihi. Keutamaan yang kedua, mendapatkan barakat. Kenapa kita sambung? Karena permasalahannya telah kita wasi. Dari keutamaan orang yang melaksanakan sahur, dia mendapatkan barakat. Pendalilannya seperti hadis yang telah kita lampaui di bab apa? Ingat. Ya ibad. Asahur hmm? As-sahur hukmuhu mustahab. Kita ambil lapis tasaharu di sini fi'il amr. Namun yufidu al-irsyadi. Karena apa? Karena ada keutamaan dunyawiyah. Maka pendalilan yang pertama hadis Anas berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tasaharu fa'in fi sahuri barakah." Maka alaih. Maka karena dengan berpuas eh, bersyukurlah karena dengan makan sahur itu akan diberikan barokah. Dan semata dengan ini hadis Abi Hurairah asharu fa inna di barokah yang telah kita lewati tahrijnya. Ya atau tidak? Dan begitu pun hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Asharu fa inna di barokah. Lapetnya sama. Dan hadis Qurra Ibn Iyas Asal harus kainah di barokah. Jadi empat hadis Siapa ya, saja Hudzaifah angkat tadi. Wahid. Man sahabiyu. Anas Ibn Malik, waman Abu Hurairah, waman Abu Sa'id al qudri waman Surah bin Iyas, saya nanti musafir. Hmm? Datarna arba al-fam, itu disawak. Maka lafaz-lafaz ini menjadikan bagi kita pendalilan tentang keutamaan sahur, di mana sahur itu memberikan barakah. Lalu apa makna barakah? Al-barakah dia subutul khair al-ilahi fi syait. Makna barakah adalah subutul khair. Adanya kebaikan-kebaikan ilahi yang dinisbatkan dari Allah kepada zat sesuatu itu. Allah memberikan perkara yang baik secara ilahi kepada benda tersebut, kepada makhluk tersebut. Dan dari segi ilmu nahwi, para ulama ahli nahwi menjadikan kalimat barakah istiqaf dengan birkah dengan kasroba al birkah apa makna birka birkah majmu majmu'atul ma' ataupun majmu' umat. Maka birkan bisa dikatakan seperti antum di WC-WC kalian ada bak mandi dinamakan birka. Kalau sekarang sudah tidak zaman lagi bak mandi karena banyak bocor dan membuat sempit, maka kita pindahkan ke atas menjadi segmen ataupun penampungan air. Maka itu pun dinamakan birka. Sehingga WC-nya menjadi luas, terutama bagi mereka yang membuat rumah minimalis zaman sekarang. WC ukurannya hanya satu meter, satu meter setengah, dua meter, dua meter setengah. Tidak ada bak mandi lagi. Itu zaman dulu. Sekarang langsung dari aparat dengan tenon. Maka makna dari al-barakah diambil dari al-biddah, kumpulan air. Makanya saya wa syai'un ma'uhu wa kathiru sabitun. Kafirun sadikun. Mana barakah adalah diambil dari birkat tempat penampungan air yang banyak. Maka al-barakah dia datangnya dari Allah. Seperti ucapan Allah, kabar kaladi dia dihilmu mulku. Dan Allah berfirman, kabar kaladi nazzal al-Qur'ana ala abdi. Maka kabar Allah, ay ikhtasar ala bikulih khair. Kabar Allah, Maknanya Allah mengkhususkan kepadanya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah oleh sebab itu tidak boleh seorang manusia mengatakan innahu tabarok. Si fulan itu tabarok. Maka tidak boleh. Innama tabarok lillahi wahdah. Tabarok Allah wahdah. Adapun makhluk tidak boleh kita katakan tabarok. Tetapi mubarakun. Dia diberkahi. Seperti contohnya makhluk dikatakan mubarakun. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, "Ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu." Kami berikan barokah kepadanya di sekitar Masjidil Aqsa juga. Maka al-barakah minallah. Adapun makhluk dikatakan mubarak. Adapun barokah kita kembali kepada permasalahan di sini kita mengetahui al-barakah diambil dari berita, di makna air yang banyak yang ada di bak atau di kedmon maka maknanya al-barakah khair yang sangat luas yang diberkahi oleh Allah dan Allah yang memberikan berkah ini seperti tadi ayat Allah dan makhluk tidaklah dia tabarak tetapi mubarak kemudian kita masuk sekarang apa yang diinginkan di dalam hadis yang didapatkan dari makan satu. Kita katakan al-barakah yang diinginkan barakah al-ukhrawi al-ukhrawiyah wal barakah ad-dunyawiyah. Barakah mendapatkan keuntungan akhirat dan keuntungan dunia. Kita memerlukan keuntungan al-akhirat. Pertama, dari segi al-akhirah, usul istimewa sunnah. Dengan kita melaksanakan sahur, kita mendapatkan barokah dari segi al ukhuwiyah Kenapa? Karena kita mengikuti sunnah Nabi. Kenapa mengikuti sunnah Nabi? Karena sahur itu disunahkan. Diperintahkan oleh Nabi seperti di hadis Anas ini dan Abi Hurairah dan Surah Ibnu Iyas dan Abi Said al kudri Rasa haru kata Nabi. Maka sahurlah. Fa'ina Nabi sahuri barakah. Maka yang mengikuti sunnah Nabi dengan melaksanakan sahur, dia itu mendapatkan barakah. Apa barakahnya di ini? Di sini. Pertama, kecintaan Allah kepadanya karena mengikuti sunnah Nabi memakan sahur. Dengan Allah berfirman, "In kuntum Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum wa Wallahu ghafurun rahim. Di dalam ayat ini jelas. Siapa di antara kalian yang ingin dicintai oleh Allah maka fasabiun itu pula aku kata Nabi yuhibbukumullah maka kalian akan dicintai oleh Allah dan diampuni oleh Allah dari dosa-dosa kalian. Dan juga usul ittiba sunnah juga maka dia akan selamat di hari akhirat dari adab yang perih dan pedih karena Nabi mengatakan bagi mereka orang-orang yang menyelisihi dari sunnahnya, kalian dari ladina yukhalifuna an amri. Antusibahum kita yusibahum adabun alim. Maka hati-hati juga urusin. Bagi mereka orang-orang yang menyelisihi dari perintah Nabi. Nabi memerintahkan harus laksanakan sunnah, kemudian mereka enggak dengan sengaja bangun tetapi tidak mau sempurna. Maka ditakutkan adanya fitnah di dalam hatinya membenci sunnah dan nanti ada di hari akhir. Sehingga terutama kan dari ukrawiyah orang ini mengikuti sunnah. Dan orang yang mengikuti sunnah akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosanya. Dan orang ini akan selamat dari adab yang perih dan pedih karena mengikuti sunnah. Tidak dimasukkan kepada api neraka. Dan yang kedua, usul al-istiqad di waktu sahur beristighfar. Maka orang ini mempunyai keutamaan di saat sedang sahur maka dia itu dalam keadaan bangun di waktu sahur. Maka orang yang bangun di waktu sahur dia akan mendapatkan surga sedang mengajar maka di sini dia mendapatkan keutamaan dengan bangunnya sahur dia bangun di waktu sahur adalah di waktu Allah itu turun dalam waktu kepada langit-langit dunia akan disebutkan di dalam banyak adilah dari keutamaan orang yang bangun di waktu sahur dan membaca istighfar maka dia masuk kepada orang-orang yang muslimin Bagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, Wabil asharihum yastaghfirun. Dalam surat Al-Dariyah. Maka mereka termasuk kumpulan dari orang-orang yang muslimin. Disebutkan innahum kanu qabla dzalika muslimin. Kanu qalilan min al-laili ma yasja'un wa bil itu hum yastaghfirun. Mereka dulu di dunia termasuk orang-orang yang muslimin. Siapa orang-orang yang muslimin? Yang mana mereka itu bangun di waktu-waktu sahur, melaksanakan salat malam, dan mereka dalam keadaan waktu sahur itu beristighfar kepada Allah. Maka dari barakah al-ukhrawiyah di saat seseorang bangun sahur dan melaksanakan sahur berarti dia telah bangun di waktu yang sangat mulia. Di saat Allah turun ke langit dunia, di hadis mutafakun alaih dari Abi Hurairah, Nazala yang Rabbuna jalla wa ala fi kulli lailah di akhir di tulufil lail dan Allah mengatakan barang siapa yang meminta ampun aku ampuni. Barang siapa yang meminta hajat apa saja aku penuhi. Maka ini dari keutamaan usul dari barakah yang ukhrawiyah. ataupun permasalahan umur duniawiyah pertama usul mukhalafat ahli kitab seperti disebutkan di hadis Amr bin As Faslun baina siyami wa siyami ahli kitab akhlaqus sahur. Akhlaqus sahur. Bahwa penjeda dan pembeda peribadatan kita dengan peribadatan orang Yahudi dan Nasara adalah dengan makan sahur. Karena takut oleh Dan yang kedua, husul takwiyah ala sahabillah. Dengan makan sahur, dia menjadi kuat di siang hari. Karena lapar kasah harukai kainat sahur ibadah maka diberkahi dengan hasil makanan yang dia makan, maka dia akan menjadi kuat di siang hari. Sehingga di dalam hadis di hadis abdul bin Amr bin Al-As disebutkan, "Sahar walau bijur atin min Sahurlah meskipun tidak mempunyai makanan, meskipun minum dengan seteguk air. Maka itu memberikan barakah. Maknanya dia bisa bekerja di siang hari untuk mengumpulkan pundi-pundi memberikan makan anak dan istri dan juga untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti sholat berjamaah ke masjid, maka dengan dia berpuasa badannya segar. Di saat keluar melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk belanja di pasar dan sebagainya. Maka inilah dari keutamaan berpuasa di dunia. Di mana orang yang melaksanakan sahur, maka dia akan dikuatkan badannya untuk melaksanakan pekerjaan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Dan di sana ada hadis yang mengkhususkan tentang penyebutan keutamaan sahur dalam permasalahan duniawi. Seperti datang di hadis Ibn Abbas, berkata Rasulullah SAW, Ista'inu bi qailatin nahar al-qiyamilai. Wasta'inu bi aqlaqis sahur ala qiyam. Maka bantuklah agar kamu bisa sholat malam dengan faylulah Di siang hari, karena faylulah tidur sebelum duhur. Ini yang rajin. Dan juga bantuklah puasa kamu dengan makan sahur. Maka hadis ini lafadznya lebih gamblang daripada hadis-hadis yang mutafakun alaih dan yang lainnya tasaharu kaina fi ibarat baraka karena dikatakan oleh Nabi istaqilu lebih akli sahur ala siam setelah puasa-puasa kalian itu dengan memakan sahur agar membantu badan menjadi segar. Pertanyaannya kenapa penulis tidak memasukkan lapet ini di keutamaan as-sahur? Wasta'in bi akrati sahur ala siam. Jelas sekali lapetnya. Makan sahur itu mempunyai keutamaan bagi orang yang berpuasa. Kita jawab, insya hada sanad wahadal hadis kita akan mengambilnya. Maka hadal hadis hadis yang baik diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Ibnu Nasr fi Qiyamil dan juga Ibnu Abi Dunya di Fadail Ramadan dari jalan jamaah An Salama Ibnu Wahab An Ikrimah An Ibnu Abbas maka sanat ini sanatnya baik. Siapa di sanatnya yang makruf? Telah kita lewati Zam'ah Ibnu Saleh. Saya dan juga Salamah Ibnu Wahab. Maka dia itu yang sabuk hasan hadis. Namun meskipun dia sabuk periwayatan dia diambil dari zakat maka menyebabkan dia mungkar. Maka berkata Abu Hatim, panglimanya dari ilmu Irak, hadis anhu zama'ah hadis manakir. hadis yakuna hadis tambah ba'ifa. Bahwa Ibnu Wahram, Salamah meskipun sadur, pas-pasan hafalannya, namun kata Abu Hatim jika meriwayatkan dari dirinya Zam'ah Ibnu Saleh ditakutkan hadisnya menjadi mungkar. Karena dari Zam'ah Ibnu Saleh. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari pelajaran di siang hari ini. Yang mana pelajaran kita membahas tentang permasalahan keutamaan sahur. Maka indah tiada iftah. Fadilatul sahur alati afatna kamu. Ini fadilatan atau fadilatin? Fadna fadilatin. Baik. Dua fadilat. Dan fadilatul ula pada. Nampulah. Isma. Wakujib. Ya tak kok. Isma fadilatul ula. Yang ini nakul. At-tafrik. Bayin anak. Bayin ahli kitab. Hada al-an al qadilah. Kenapa? Karena tafrik baina ibadat ahli kitab wa al muslimin hada huwa alladhi Allah wa rasuluh. Kita menyelisih ainul ibadah mereka. Meskipun mereka melaksanakan ibadah puasa, tapi kita menyelisihinya di waktu sahur, juga di waktu berbuka. Wa amrutani, as-sahur usul markah. Di dunia wa fil akhirah. Fil akhirah nada. Itiba sunatul rasul min asbab mada mahabbah wa takfir dunub. Wa kadalikan min asbab salamah atau najah min benar. وحصول دنيوية القوة إذا نكتفي إلى هنا جزاك الله خير الله يبارك فيكم ونكتفي إلى هنا وإن شاء الله نستمر في هذا الدرس